Eh, sebenarnya aku berpikir negara tak usah tadi campur dalam urusan percampuran antara dua manusia dewasa. Di atas ranjang, di bawah tanah, di ranah privat 17 tahun ke atas. Cintaku cinta surgawi, tiada hukum di muka bumi mampu. dibatasi sementara bunga di kamar televisi Alat kelamin sudah jadi sarjana Cinta sudah dimandikan, rangga sudah disunat Komitmen dikumandangkan di Instagram Hey! hey! Ada Satpol PP menutup pintu hotel remang-remang 100 ribu semalam. Besok pagi sarapan apa? Kamu punya apa? Ada jus terong Belanda dan buah kobra di kulkas. Akal boleh jahat, jahat. boleh jajan. selalu ikut campur dalam urusan petting, kissing, spuring, dan balancing. Pertukaran <laughs> arus antara aku dan you. Antara aku dan dia, dia dan mereka, mereka dan kalian, aku dan kalian, mereka dan kalian, kalian dan mereka, mereka dan aku. ACDC. Hai. Di atas ranjang, di bawah tanah, di ranah privat 17 tahun, 17 tahun, ke atas. Amin. Perlu kuterangkan bahwa spermaku tak pernah mendaftarkan di bursa efek. <laughs> Benihku selalu stabil. Alhamdulillah ya robbal alamin. Amin. Benihku stabil. Saya seperti nilai tukar semenjak dulu transmigrasi kurang begitu paham akan estetika tubuh wanita serta lapisan makna yang terkandung dalam sungsung -sung tulang lidah ibu-ibu negara dunia ketiga. 021 14 bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Meki bla kuberikan hanya untukmu seorang tiada yang lain tiada yang lain tiada yang lain bukan main Hei, wahai kau gadis-gadis pekerja keras dari panti pijat mawar berdarah yang tetap berdiri dengan tegap dan hormat meskipun pembangunan flyover berakibat pada kemacetan syawak luar biasa di daratan kota punya gubernur yang baru. Distribusi lendir harus jujur, adil dan merata. Kita orang kecil, usahakan ibadah puisi secara rutin. Kita orang kecil, jangan lupa diet. MP diganti lima tahu diganti kosakata garpu dan sendok berontak pada struktur dan bentuk tapi masih tetaplah masih perut kosong mana mempan dikasih puisi kemarin Mary si Jabai menangis melihat Dewi Sri jatuh dari langit hati dipancing ya kecil, sperma harus stabil. Usahakan makan tauge secara rutin. Tak setiap hari klinik Akyong buka, tak setiap hari bisnis berjalan mulus bagikan lintasan Tamiya di bukis Mahasiswa satu yang diam-diam mencari rezeki tambahan di hotel bilangan Dharma Wangsa. Tapi jablon juga manusia, manusia. butuh makan. Dengan pengaman jaringan syahwat mohon maaf belum dicegah asas asas kampus kampus Nakal boleh jangan jangan manfaatkan angin, manfaatkan anjing Tiap sudut kita tumpahkan, tiap sudut kita doakan bangsa beriman berdayakan Mereka yang di atas harus kita kadali Jangan sekali-sekali kau hina jablay Tapi jangan sekali-sekali kau hina jablay Tapi jangan sekali-sekali kau hina jablay Diselangkan Kau boleh jahat-jahat kau boleh jahat nah,